Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya dan juga petunjuk Allah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk beriman dan beribadah kepadanya. Dan kita marilah sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita karena sungguh kemuliaan kita bukan karena kekayaan yang kita punya, bukan pula jabatan yang kita sandang, akan tetapi karena takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna akramakum Allahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tiga tanggal dan tiga landasan untuk mencapai dan meraih kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat kita. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim pedoman kita. Dalam satu ayat Allah sebutkan tiga perkara ini. Tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatilah penguasa kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala mengingatkan kita semua hamba-hamba yang beriman dengan memanggil panggilan yang sangat mulia, yaitu wahai orang-orang yang beriman, untuk mengingatkan kita semua betapa agungnya nilai iman ini. Karena tidak semua manusia Allah memberinya keimanan pada hatinya. Sehingga tentunya kita orang-orang yang beriman. Sebagai hamba Allah ketika Allah perlu, kita pun menyambut dan mendengar panggilannya. Mendengar nasihat dan petunjuknya. Dan inilah petunjuk Allah untuk kebahagiaan kita semua. Yang pertama adalah Allah taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirinnya dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala inilah kesembahan kita yang menciptakan kita dan untuk melaksanakan ini pula semestinya kita sebagai hamba wajib untuk mengenal Allah dengan benar mengenal bahwa Allah adalah yang menciptakan kita menurunkan rizki kepada kita yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki nama-nama dan sifat yang agung dan mulia. Di mana dengan nama dan sifatnya, kita cuma berdoa, mengagungkan dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. yang hanyalah Allah yang pantas untuk kita semua ibadah. Hanya kepada Allah dan karena Allah kita semua beribadah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah. Bila seorang hamba bisa mengenal dengan benar hak-hak Allah ini. Dan menunaikan dengan sebenarnya. Sungguh benar-benar dialah orang yang akan selamat dari angkat hati neraka. Satu hari, Mu'ad bin Jabal dibonceng Rasulullah SAW dalam satu kendaraan kecil yang beliau punya. Beliau bertanya kepadanya, Ya Atau berima hakumah ala ibad, Tahukah engkau apakah hak Allah atas hamba? Dan apakah hak hamba atas Allah? Mu'ad ibn Jabal langsung mengatakan Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, Ketahuilah bahwa sesungguhnya hak Allah atas hamba itu adalah hayat buduni, alahan tak buduni wala tusyriku bihi syai'ah. Hendaknya engkau menyembah Allah semata. Jangan kau sekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba itu. Selama ia tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Inilah hari keagungan dan keutamaan orang-orang yang mampu mengamalkan dan menunaikan hak Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin kecuali kita harus mengenal Allah dengan sebenarnya. Yang kedua adalah tanda kebahagiaan kita saat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dengan cara kita mengimani beliau adalah hamba dan utusan Allah membenarkan semua ajaran berita yang dibawanya yakni Al-Quran yang disampaikan kepada kita dan semua syariat yang di Kemudian kita tunggu dan sangat menjalankan apa perintahnya, meninggalkan apa larangannya, dan kita kemudian hanya ibadah kepada Allah, mengikuti tuntunan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, seperti kita mengenal Allah, sehingga dengan dua perkara inilah hadirin tentunya akan menentukan kebahagiaan kita dan siapa saja di antara kita yang bisa melaksanakannya. Cobalah kita semua renungkan firman Allah ini. Allah mengatakan wa man yuti'illah wa rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Mereka adalah orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka Allah akan kelompok akan berkhabar nikmat dan nikmat surga. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Allah akan kumpulkan mereka bersama para nabi. Allah kumpulkan mereka bersama para siddiqin. Allah kumpulkan mereka bersama para syuhada dan suamiin para paling salih. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baik teman Kaum muslimin yang dimudahkan Allah. Siapakah di antara kita yang tidak ingin meraih surga Allah? Tentu kita semua ingin. Dan itulah jalan yang Allah gariskan hanya dengan taat pada Allah dan Rasulnya yang utama ini. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Anfal, "Wa may yuti'illah wa rasulah" Nahan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Fakat kau dan adina, Maka sungguh dia telah mendapat kebahagiaan yang besar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, sahabat yang mulia beliau menuturkan bahasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Waman asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia telah taat kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Dan siapa yang berhak dan maksiat kepadaku, berarti ia telah berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, satu hari Baginda yang mulia Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, Kullu ummati jannah illa man aba. Seluruh umatku, yakni kaum muslimin, kaum mukminin, semua mereka akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang menolak. Lalu para sahabat heran dan bertanya, siapakah gerangan ya Rasulullah? Wala yahda siapa mereka orang yang menolak masuk surga itu? Beliau menyatakan, Man atahani siapa yang dia taat kepadaku dan halal jannah berarti dia itulah orang yang akan masuk ke dalam surga Allah. Wa man atahani dan siapa yang durhaka dan maksiat kepadaku kata beliau maka berada berarti dia itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Sebab dia bikin diri durhaka kepada Allah dan Rasulnya, karena kedurhakaannya itulah menyebabkan ia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an hadirin, Allah pun menyebutkan dalam surat al Imran dalam firman Allah menyebutkan Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sampaikan wahai Muhammad SAW kepada mereka. Kalau memang kalian semua cinta kepada Allah, kalian mengaku iman dan cinta kepada Allah, maka ikuti dan taatilah aku. Pasti Allah akan mencintai kalian. Pasti Allah akan mencintai kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ayat adalah timbangan dalam kita beramal. Karena kita inginkan surga Allah yang kita tidak mungkin dapatkan kecuali rahmat dan cinta Allah. Maka dari itu jangan lupakan jalannya ikutilah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau manusia yang telah dijamin dengan surga Allah dan pasti masuk dalam surga Allah. Bahkan pertama manusia membuka pintu surga hanya diperkenankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertama manusia yang diperkenankan memberi syafaat adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersama beliau dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga hadirin adalah taat kepada penguasa atau pemerintah kaum mukminin. Maka dari itulah kita harus hati-hati dalam memilih siapa kiranya yang akan menjadi penguasa kita semua. Karena ada kewajiban kita taat kepadanya dan kita tidak boleh kalah dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi telah berpesan, "Wa man ya'ti wa man yuti'il amira faqad ata'ani." Siapa orang yang mentaati penguasannya, berarti ia telah taat kepadaku. Wa man ya'ti amira dan siapa yang durhaka kepada penguasa, ia memberontak sebagaimana perlakuan mereka orang-orang teroris atau khawarij yang kita sering mendengar pemberitaan dalam televisi atau yang lainnya tentang bagaimana perbuatan mereka dalam memberontak kepada penguasa atau pemerintah negeri kita ini, di mana mereka melancarkan serangan-serangan yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti gerakan bom bunuh diri ataupun yang semisalnya yang ternyata bukan orang-orang kafir yang menjadi korbannya. Bahkan mereka tega mendirikan atau melaksanakan bom bunuh diri di tengah-tengah masjid kaum muslimin. Di tengah-tengah orang berkumpul kaum muslimin menghadap Allah dalam ibadah surat Jumat. Di Cirebon, mereka rela dan mereka mengorbankan nyawanya dan mereka melewatkan saudaranya kaum muslimin yang sudah ibadah kepada Allah untuk dikorbankannya. Sungguh ini perbuatan tercela terkutuk berlaknat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimulakan Allah, yang demikian bukan dari ajaran Islam terorisme dan teroris bukanlah dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terorisme macam ini telah muncul dan ada semenjak Khalifah Umar ibn Khattab, siapa yang membunuh beliau adalah orang yang dari kelompok ini. Demikian yang membunuh Utsman bin Affan, adalah kelompok ini pula. Demikian yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah juga dari kelompok Khawarij pula. Maka itu hadirin, Islam menetapkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Mereka tegas bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Karena itulah kaum muslimin, beliau membimbing kita untuk taat pada penguasa selama penguasa tidak memaksa kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kami nasihatkan kepada setiap kaum muslimin hadis Rasulullah SAW ini. Kalaupun kita ternyata telah memilih penguasa, lalu penguasa yang kita pilih berbuat walim dan kejam kepada kita, tidaklah diperkenankan kita memberontak, keluar demo besar-besaran untuk menggulingkan dan menjatuhkan. Tidak demikian yang diajarkan oleh Rasul. Lihatlah diriwayatkan dari Wahid bin Hujur radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa bertanya kepada Nabi Salam ibnu Yazid. Dia bertanya, Ya Nabi Allah, Allah Arahaita intamat alaina amin. Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut pendapatmu kalau ternyata yang memimpin kita ini telah adalah seorang penguasa. Yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana yang mereka berlaku zalim, kejam dan berlaku monopoli. Hanya mementingkan kepentingan mereka dan menuntut hak mereka tapi tidak peduli nasib kami rakyatnya. Maka Rasulullah berpaling darinya. Diulang lagi sampai berulang pertanyaan. Baru beliau mengatakan, Isma'u wa ati'u. Sabda Rasulullah SAW. Kalian dengar dan kalian tahatilah penguasa itu. Inna mahalaihim ma'ummilu. Inna alaikum mahumilkum. Karena sungguh, mereka penguasa juga akan mempertanggungjawabkan perilaku mereka di depan Allah. Sama kalian pun akan melakukan dan akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat hal ini yang dimuliakan Allah, dia membimbing kita untuk berlaku taat, mendengar dan tidak boleh kita untuk memberontak selama mereka tidak memaksa wa Ta'ala. Mereka masih memperkenalkan kita ibadah sholat berjamaah, melaksanakan ibadah Jum'ah, berzikir dan yang lainnya, subhanallah. Demikian pula kepada para penguasa atau calon-calon penguasa. Rasulullah SAW juga telah berpesan untuk menjadi ingatan kita semua. Dalam hal yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia, yaitu dari Masyur Ibn Yasar radhiyallahu ini, beliau mengatakan, Sungguh, aku telah mendengar Rasulullah SAW yakulu. Beliau telah bersabda. Kata mati biasa Rasulullah SAW telah bersabda. Ma min abdin yasarayahu Allahu rahiyatan. Tidaklah seorang hamba ini. Allah kemudian berikan kepada kekuatan untuk memimpin rakyatnya. Fayamutu yama yamutu. Wa huwa basin li Kemudian di saat dia meninggal dunia, dia meninggal di waktu meninggal dunia dalam keadaan ia masih melakukan perbuatan korupsi, ia masih melakukan penipuan terhadap rakyatnya, kezaliman kepada rakyatnya, apa kata Rasulullah SAW? Haram alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, Nah Rasulullah SAW menyatakan, walam yakut minusnya, lam yajid hatal jannah. Siapapun orang yang menjadi pemimpin satu rakyat, kemudian dia berlaku curang kepada rakyatnya, Ia tidak akan mendapat cium bau harum surga Allah Subhanahu wa taala. karena yang hadirnya dimuliakan Allah. Kita marilah sama-sama renungkan ayat ini bahwa Allah menetapkan tiga landasan untuk kebaikan kita, yaitu pertama taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulnya. Karena untuk sempurnanya taat kepada Allah, kita mesti mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin manusia hidup tanpa teratur dan diatur. Manusia butuh aturan dan butuh untuk diatur agar serasi kehidupan dan teratur. Maka butuh adanya penguasa. Hati-hatilah kita memilihnya karena kita harus mentaatinya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini hari yang selalu istiqomah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah berikan kita pemimpin penguasa yang adil, penguasa yang jujur, yang amanah, yang membimbing kepada kebaikan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum innahu al ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين bermacam ayat dimuliakan Allah akhir dari khutbah ini kami ingatkan untuk seluruh kita kaum mukminin termasuk pribadi kami. Allah mengingatkan dan menasihatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya tiap-tiap diri kita ini, perhatikanlah pada diri masing-masing. Apa yang telah kita persiapkan untuk esok setelah meninggalnya kita. Setelah kematian menjemput kita. Apalah bekal yang telah kita persiapkan. Allah ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena sungguh Allah Ta'ala maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Untuk itulah kamu sini kita sebagai rakyat, atau kita sebagai pemimpin rakyat, marilah sama-sama jadikan semua itu amanah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa secara khusus di rumah yang mulia istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menuturkan Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti telah berdoa Rasulullah sallallahu di rumahku kata Aisyah radhiyallahu anha yang doanya sebagai berikut Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fatukka alaihi fasqut alaihi inilah doa beliau Rasulullah wasallam yang mulia berdoa Ya Allah siapapun Orang yang dari hambaku atau dari umatku ini, dia menjadi pemimpin atau diserahi kepemimpinan untuk mengatur urusan umatku ini. Kemudian ia berlaku kasar, kurang dan menyusahkan rakyatnya. Maka persulit dan susahkan urusannya. Dan sebaliknya beliau berdoa, Ma'amalu amirun waliya amri ummati. Dan siapa yang dijadikan pemimpin dari umatku ini, yang mengurus urusan umatku ini ya Allah, Lalu ia berlaku lemah lembut kepada rakyatnya. Farsubihi. Maka kasionilah. Bantulah. Tolonglah penguasa itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah doa yang mulia Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita semua. Maka hadirin, kita pun berupaya berusaha yang tentu tidak ada upaya kita kecuali pertolongan Allah. kita mohon agar Allah membimbing kita selalu untuk berjalan di atas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الحمد لله رب العالمين